بسم الله وقال رضي الله عنه قال بعض العارفين أنا الفقير في غناية فكيف لا أكون فقيرا في فقري وأنا الجاهل في علمي فكيف لا أكون جهولا في جهلي وهذا حال العارفين لا يزالون مفتقرين في علمهم وجهلهم وسائر أحوالهم فمن ركن إلى علمه وغناه وحسبه ونسبه untuziyat minhul barakah undur ila halibal ambin ba'ura kaifa salabahu ni'mah wahajahu fil quran bi biqaulihi ta'ala watlu alaihim naba alladhi atayna wa ayatina fansalakha minha li'annahu raqana ila ilmihi wa hawlihi wa quwwatihi wa kadhalika ila hal iblis وقد عبد الله تعالى في الأرض والسماء نحو ثمان سنة فلما استكبر سلبه الله وطرده حتى رجع ينكر الناس ينكر بالناس ويحتال عليه بترك الشكر كما قال تعالى حكاية عنه ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين وهو الصراط كما في الآية الأخرى لأكدن لهم صراطك المستقيم وقال تعالى walaqad saddaqa alim iblis dhannahu fattaba'uhu illa fariqan minal mu'minin wa huwa musallatun ala jamil khalqi la musaltanun wa innama sultanuhu ala alladhina yatawallawnahu wala ma'ahu fikra illa fil insan baraka Gala ba'dul arifin Sebagian orang arifin billah berkata Anal fakir Aku adalah fakir fi dalam keadaan kekaya kekayaku. Fa aku la akunu Bagaimana aku tidak menjadi orang yang fakir fi fakri dalam kefakiranku? Aku ini kaya dulu masih fakir sama Allah. Apalagi sudah fakir kekayaan tidak merasa fakir lagi sama Allah. Ya keliru. Kaya raya pun fakir sama Allah gitu. Ana jahil fi ilmi. Aku adalah orang yang bodoh dalam keadaan punya ilmu. Fakifalah aku jauhlan bagaimana aku tidak menjadi orang yang sangat bodoh fi jahli dalam keadaan kebodohanku. Alim besar itu loh. Bodoh tidak mengerti di hadapan Tuhan. Apalagi nggak ngerti apa-apa merasa ngerti. Tidak mungkin. Hada halul arifin. Ini adalah keadaan orang ar-arifin para awliya Allah Subhanahu wa taala. Wala yazalun mustagirin mereka selalu dalam keadaan membutuhkan memerlukan pertolongan Tuhannya. Fakir terhadap Tuhannya. Ya ayuhan nas antumul fuqara ilal ilallah. Baik fi ilmihim dalam urusan ilmu mereka dia tidak merasa punya ilmu di hadapan Tuhan. Wajalihim dalam keadaan kebodohan mereka apalagi Wasa iri ahwalim seluruh keadaannya artinya nggak pernah berubah kaya juga begitu melarat juga begitu punya ilmu juga begitu nggak punya ilmu begitu yang penting dia selalu merasa fakir perlu bantuan perlu pertolongan terhadap Tuhannya setiap saatnya hmm? mereka tidak pernah mengandalkan ilmunya mereka tidak mengandalkan kekayaannya, tidak pernah mengandalkan ibadahnya di sisi Tuhannya. Tapi dia tadi itu mengharapkan pertolongan Tuhannya. Jadi tidak pernah, ah, anak ini sudah salah seribu rakaat, kok begini Tuhannya sama saya? Tidak pernah begitu. Dia tidak mengandalkan. Padahal anak ini sudah dakwah ya, kok begini keadaanku? Tidak pernah begitu orang arif bila itu. Tidak pernah ngerasulah. Nah, dia tidak pernah menilai sedikit pun daripada ibadah, ilmu atau yang lainnya itu satu keunggulan. Tidak, saya ini bodoh gitu. Saya ini tidak punya apa-apa, saya ini perlu bantuan Tuhan. Walaupun banyak ibadahnya begitu. Roh arif billah. Hah? Sing Rasulullah Rasulullah itu tidak tidak kenal sama Tuhan itu. Hah? Faman rakana ila ilmi maka barang siapa yang meng, dia tadi itu bersandar kepada ilmunya, mengandalkan ilmunya, ghinahu dan kekayaannya, wahasabihi dan kemuliaannya, wanasabihi dan nasabnya, untuk ziat minul barakah diambil berkah ilmunya, diambil berkah kemuliaan nasabnya, diambil berkah daripada semuanya yang digedikan oleh Allah. Itu harus disyukuri, bukan itu dikufuri. Bukan itu disombong-sombongkan itu nikmat. Hah? Undurilah hali Bal'am bin Ba'ura, lihat keadaannya Bal bin Ba'ura. Bal bin Ba'ura ini orangnya cerdas. Cerdas, pakar, jenius. Bal bin Ba'ura ini. Bal bin Ba'ura ini orangnya uh, alim malah ilmunya ini sampai mengenal Ismullah Al-A'zam hebat ini orang diceritakan kemana-mana itu diikuti sama 2000 muridnya setiap bicara hikmahnya dicatat kalah kiai-kiai sing lagi hebat Bal'am bin Ba'ura ini kalah ustad-ustad yang ada sekarang ini ilmunya luar biasa itu Bal'am bin Ba'ura cuma Kaifa salahu nikmah? Bagaimana Allah mencabut nikmat daripada Ba'ura? Wahajau fil Quran, malah diejek dalam Al-Quran. Allah menceritakan balak Ba'ura, Ba'ura watru alaihim naba allazi atainahu ayatina. Ceritakan oleh Muhammad dengan orang yang telah aku berikan ayat-ayatku. Fansalaha minha, tapi dia nguliti daripada itu yang seharusnya ilmu yang ada dirinya dari itu bermanfaat ditinggalkan fa'atba'u syaitan tapi dia mengikuti syaitan akhirnya dia celaka bal ambim ba'ura yang begitu hebat disebut anjing dalam Al-Qur'an famataluhu kamatalil kalbi intahmil tahmil alaihi yalhat aw tatrukhu yalhat itu anjing itu seperti itu tuh eh? ternyata yang alim bahkan ilmunya sampai mengenal sir, sir ismu eh, apa sir, sir ismullahil azam itu disebut anjing dan celaka sing punya ilmu gitu oh mana si kait belajar safina seperti kita masih baru belajar Fathul Mu'in seperti kita ini yang sudah ilmunya top itu dicela sama Allah disebut anjing kenapa karena dia tertipu dengan ilmunya, merasa dia itu hebat dengan ilmunya. Li'annahu rakana ila ilmi karena si Bal'am tadi itu mengandalkan ilmunya wa waguati wa dengan upaya dan kekuatannya. Wa kadzalik ila hal iblis dan lihat juga iblis, iblis mengadakan ibadahnya dan nasabnya. Faqad abada Allah fil ardh was sama' nahwa 80 alf sanah telah melaksanakan ibadah iblis itu 80 ribu tahun sebelum dia dilaknat oleh Allah. Falamastakbara tapi ketika dia menjadi orang sombong, salabuhullah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala itu kemuliaan ibadahnya wa taradahu dan dia diusir dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya yang sekian banyak dia tadi itu beribadah hatta raja ayam kurbin nas dia menjadi orang yang menipu manusia setiap saatnya wayahtalu alaihim bitarki syukur dan berusaha untuk membuat manusia meninggalkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mengandalkan ibadah sing ahli wirid, kadang-kadang mengandalkan wiritannya, yang ahli qiyamul kadang-kadang yang ahli eh, mengandalkan qiyamul lailnya, kamu lihat iblis lebih banyak ibadah daripada kamu. Sombong akhirnya ia menjadi dilaknat oleh Allah saat turunannya. Wa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin. Hati-hati. Ngandalkan ibadahnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala itu iblis. Jadi orang yang apa? Uh, yang diusir oleh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya kerjanya iblis apa sekarang? Bukan ibadah, nipu sana nipu sini mempengaruhi manusia untuk meninggalkan syukur karena itu syukur itu paling tingginya derajat nah ceritakan kama qala ta'ala thumma la'atiyannahum iblis itu sumpah la'atiyannahum aku akan datangi manusia mimbaini aidihim dari arah muka mereka wa min khalfihim dari arah belakang mereka wa an aimanihim dari arah kanan mereka wa an syamalihim dari arah kiri mereka wala tajidu aktsarahum dan engkau tidak mendapatkan kebanyakan mereka ya Allah syakirin menjadi hamba yang syukur kepadamu selamat iblis tadi itu tidak menyatakan mumin fauqihim dari arah atas mereka enggak dapat hidayat nanti saya dari Allah nanti enggak enggak dapat kucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala nantinya hint ah Dan tahukah kamu, syukur kepada Allah itu disebut adalah as-sirat, jalan yang lurus, siratul mustaqim itu. Sebagaimana disebutkan la'akudanna, aku akan tunggui manusia. Tak tunggui kata iblis lahum terhadap manusia siratul mustaqim daripada mereka meniti jalanmu yang lurus. Ya apa? Ya ini syukur ini supaya nggak syukur. Kalau syukur berarti meniti jalan yang lurus. Syukur itu bukan alhamdulillah tok, tapi syukur itu menggunakan nikmat sesuai pada fungsi Allah ciptakan itu nikmat. Diciptakan mata difungsikan untuk melihat wajahnya orang soleh, wajahnya orang tua, untuk baca Quran, dikasih kaki, difungsikan untuk pergi ke masjid, untuk menghadiri majlis ilmu, itu syukur. Tapi kalau digunakan untuk yang lainnya berarti Itulah harapan iblis, itulah usahanya iblis supaya kita tidak mensyukuri itu nikmat semuanya. Baik. Walaqad saddaqa alaihim iblisu dhannahu fataba'uhu illa fariqam minal mu'minin. Benar-benar iblis telah membuktikan dhannahu keyakinannya. Fattaba'u maka manusia banyak mengikuti iblis. Hmm. Janji iblis kan tadi itu aku akan buat mereka nggak syukur benar? kamu lihat banyak terpengaruh sama iblis illa fariqan mu'minin kecuali golongan orang-orang daripada yang beriman mereka tidak terpengaruh dengan uh, bujukan usaha daripada si iblis dari itu kalau begitu wahwa musallat iblis itu memang dikasih izin sama Tuhan ala jamil khalaq untuk mengaruhi seluruh makhluk hatta ulia. Hati ya. Hatta orang sholat bisa dipengaruhi sama iblis dan setan. La musalton tapi iblis tidak bisa menguasai. Mempengaruhi boleh, siapa aja kamu pengaruhi iblis, oleh sakarepmu muis. Tapi tidak bisa menguasai. Hmm? Inna masultanuhu alladzina Hmm? Iblis itu bisa menguasai kepada orang-orang yang memang menjadikan iblis panutannya. Hmm? Menjadikan iblis tadi itu adalah imamnya. Karena itu iblis ini berusaha gimana caranya orang ini ikhlas. Selalu bergantung kepada dia. Selalu mengikuti di dia wala fikrah tidak ada pikiran iblis sekarang ini illa fil islam illa fil insan kecuali bagaimana caranya manusia ini ngikuti dia wes itu tujuannya iblis semuanya jadi nggak pernah iblis tadi itu merenungkan kota yang lainnya gimana caranya manusia ini terperdaya dengan dia musyawarowe nah, eh, tugasnya semuanya itu itu, itu aja iblis nggak ada yang lainnya tidak pernah berpikir yang lainnya kecuali bagaimana mempengaruhi manusia untuk dia tadi itu tidak syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ojo ngandalkan apa apa. Hah? Jangan kamu tadi itu ngandalkan ibadah, jangan ngandalkan ilmu, jangan ngandalkan tempat. Wah kalau tinggal di kota Mekah, insya Allah jadi orang yang soleh. Jangan. Nabi Adam dulu, Nabi Adam itu di surga. Terpengaruh dengan bujukan iblis dikeluarkan dari surga. Jangan mengandalkan tempat. Iblis itu di mana-mana bisa pengaruhi kamu hatta dalam Ka'bah. Hati-hati. Kamu harus waspada setiap saatnya daripada musuh kamu dari ini. Yang setiap yang setiap saatnya mengancam kamu. Hah? Jangan juga kamu mengandalkan dengan nasab. Hati-hati. Nih, kalau kita asegaf, insya Allah kita menjadi orang yang hebat semuanya. Siapa bilang gitu? Hah? Gak ada yang menjamin begitu. Datuk-datuknya Nabi itu hebat. Abdullah, Lahab itu nasabnya itu hebat. Tapi karena nggak beriman jatuh martabatnya. Hah? Laqad al Islamu salmana Farisin Wagat qad asyirku. Eh, wadu asyirkul hasiba Aba Lahab Abu Lahab jadi terhina karena tidak mempertahankan Islamnya. Salman orang biasa, tapi dengan Islamnya dia diakui sebagai keluarganya Nabi. Salman minna ahlil bed Salman minna ahlil bed Karena itu jangan mengandalkan nasab kalau kamu tadi dikasih ilmu, syukuri ilmu. Begitu. Oh, Gunakan ilmu sebagaimana mestinya amalkan. Kalau kamu dijadikan orang beribadah, syukuri ibadah itu yang ikhlas ibadahnya kepada Allah. Jangan kamu bangga-banggakan dengan ibadah jadinya seperti iblis. Kalau kamu tadi itu dikasih nasab, syukuri itu nasab. Ikuti datuk-datuk kamu yang soleh itu mensyukuri nasab. Jangan kamu hanya membanggakan nasab tapi kamu tidak mengikuti mereka. Sama dengan Abu Lahab, bang keluarga dengan turunannya tapi nggak ngikuti datuk-datuknya. Nah, paham ya? Itu nikmat daripada Allah yang harus disyukuri. Disinilah iblis berusaha. Gimana caranya orang yang dikasih nikmat ilmu, dia tidak mensyukuri ilmunya. Wala tajidu syakirin. Gimana orang yang tadi tadi itu dikasih ibadah oleh Allah, dia tidak mensyukuri ibadahnya. Gimana orang tadi itu punya nasab yang baik, dia tidak mensyukuri nasab yang baiknya. Wala tajidu aktsarum syakirin, jangan kamu terperdaya dengan iblis, maka kamu akan menjadi orang menyesal nantinya. Had, ada yang perlu dibahas.